Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Mandhumah usul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sekarang berada pada halaman yang ke-321 bagian bawah. Perhatikan barakallahu fikum. Masih seputar kaidah apa? Kaidah wa kullu mashghulin falyashghalu Nah, setiap sesuatu yang sudah tersibukkan dengan suatu pekerjaan atau perkara enggak boleh disibukkan dengan kesibukan yang lain kecuali kalau tidak merusak kesibukan yang pertama. Paham ya? Jadi kesibukan tersebut kalau tidak merusak kesibukan yang pertama tidak masalah. Tapi kalau sampai merusak tidak diperbolehkan alias tidak diperkenankan. Kita lihat di sini insanun aqrada syakhsan mi'ata alfin mi'ata alfin riyalin. Ada orang meminjamkan ke orang lain enam senilai seratus ribu real seratus ribu real banyak ya nah, karena kalau realnya Saudi lebih banyak daripada real Yamani nah kalau real Yamani kan seribu real senilai dengan kurang lebihnya nah barakallahu lima puluh ribu rupiah Indonesia paham ya tapi kalau Yamani eh, kalau Saudi 100 rial saja. Paham ya? 100 rial Saudi itu nilainya kurang lebihnya kalau dirupiahkan, kalau di Yaman ini kan 6.000 ya. Kalau dirupiahkan sekitar 300 ribu rupiah. Satu lembar ditukar menjadi 300 ribu rupiah. Nah, nah ini ada orang minjamkan ke orang lain 100 ribu real Warohanahu al-muqtarid baitah yang minjam uang tersebut menggadaikan ke orang tadi rumahnya biasanya kan pergadaian itu aslinya kan orang minjam minjam uang tapi karena belum bisa membalikkan dalam waktu dekat dia menggadaikan rumahnya sebagai jaminan paham maksudnya ya, ya. orang ini minjamkan ke orang lain 100 ribu rial, kemudian si peminjam tadi menggadaikan kepada dia rumahnya Fainahu yasih ini sah sah ya Nah, minjam uang 5 juta menggadaikan motornya. Paham ya? Sah atau tidak? Sah enggak? Sah, itu sah ya. Summa za'ahu al-muqtarid kemudian di suatu hari al-muqtarid si peminjam tadi datang lagi. Maratun ukhra datang lagi wa kemudian ngomong aqridni mi'ata alfin ukhra. Pinjamilah aku 100 ribu yang lainnya. Yang pertama tadi berapa? 100 ribu sudah. Paham ya? Kemudian di suatu hari dia datang lagi si peminjam ini, minjam lagi itu. Tolong pinjami aku lagi 100 ribu lagi. Wa arhanuka al-bait dan aku akan na'am gadekan untukmu rumah juga. Yakni aj'al rahn sani dakhilan fil awal. Maksudnya aku jadikan nah barakallahu fikum pergadaian yang kedua ini dimasukkan pada pergadaian yang pertama. Enggak masalah karena posisinya masih masih sama-sama sama-sama pergadaian. nggak masalah, nggak merusak. Fahal yajuzu aula Boleh atau tidak seperti ini? Naqul na'am yajuz. Yang nggak boleh itu menggadaikan barang gadaian ke orang lain, posisi barang gadaian itu disibukkan dengan yang pertama. Paham ya? Antum menggadaikan motor antum kepada si A, belum selesai pergadaiannya antum langsung apa gadaikan lagi ke si B misalkan nggak bisa itu nggak boleh tapi kan satu orang ini yang minjam uang berapa orang satu orang. Sama saja ya. Hanya saja dia pinjam dua kali. Kemudian yang kedua, barang yang digadaikan yang kedua itu dimasukkan pada yang pertama. Sama juga barangnya rumah. Paham ya? ya rumahnya kalau harganya mungkin melebihi yang dia pinjaman nggak masalah. Kata beliau, nakul na'am yajus Boleh kita katakan boleh seperti ini. anna rahna tsani la yusqit ar-rahna awal. Dikarenakan pergadaian yang kedua tidak menggugurkan pergadaian yang pertama. Yang dilarang itu adalah menggugurkan pergadaian yang pertama. Contohnya, si A menggadaikan motornya kepada si B. Paham ya? Dengan batasan waktu setahun. Dia minjamnya 5 juta. Berarti si A ini menggadaikan motor. Motornya sibuk enggak sekarang? Sibuk dengan apa si B. Paham ya? Si A nggak boleh menggadaikan kepada si C sampai selesai pergadaian yang pertama. Mahum soal ini, alhamdulillah Aziz? Naam. Kita lihat sini, bal huwa baqin bahkan masih tersisa. Paham ya? Naam, pergadaian barangnya masih ada. Walihada kanal qaulur rajih, oleh karena ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat annahu yajuzu ziyadah fid dain ar-rahn. Bahwasannya diperbolehkan menambahkan hutang. Nah, barakallahu fikum, bahwasannya diperbolehkan menambah hutang eh, pada barang gadaian yang dia gadaikan. Barangnya satu yang dia gadaikan. Hutang awal 100 ribu. Kemudian karena dia butuh lagi hutang lagi yang kedua kali. Barang yang digadaikan sama. Boleh atau tidak? Boleh. Paham belum? Barang yang digadaikan pertama tadi rumah atau bukan? Rumah. Minjam uang berapa tadi? 100 ribu real. Karena kurang, datang lagi minjam lagi 100 ribu lagi. Paham ya? Nah, kemudian yang digadaikan juga apa? Rumah tadi itu rumah, yang pertama tadi, Gak masalah. Enggak masalah karena apa? Karena barangnya ada yang dikadekan. Paham ya? Dan rumah tersebut harganya senilai kalau dijual taruhlah ribu rial misalkan. Berarti kan bisa. Nah, yang dilarang tadi apa yang dilarang? Menggadaikan barang nah ke orang lain, posisi orang lain yang pertama belum selesai pergadaiannya. Kata beliau di sini yakni ida rohantahu bimiatin falakaan. Nah barakallahu fikum falakaan turhenahu bimiatain aidan lil murtahin al-awwal. Artinya apabila engkau menggadaikannya, menggadaikan rumah tersebut dengan harga 100, maka kamu boleh juga menggadaikannya dengan 200. Nah, eh, bagi orang yang menerima menerima gadaian yang pertama tadi itu. Idza radiya al-murtahin bidzalik kalau orang yang menerima gadaian tadi ridho. anal haqqalah karena eh, ya barakallahu fikum hak itu milik dia. Ya enggak? Yang ngasih uang itu yang berhak. Sehingga kalau dia ridho, ana minjam lagi 100 ribu ya. Nah, yang mau digadaikan mana? Ya rumah yang kemarin tuh rumah juga. Rumah yang kemarin itu nah kalau dijual aku 5 ribu real. Paham ya? 500 ribu real misalkan atau 5 ribu real misalkan. Eh, jadi minjamnya 1000 pertama, bukan di sini ya, 1000 pertama, minjam lagi 1000. Paham ya? Yang digadaikan sama itu rumah yang pertama tadi itu enggak masalah. Karena orangnya satu, barangnya juga satu. Paham belum? Nah, barangnya juga satu. Dan tidak merusak apa? Tidak merusak pergadaian yang pertama. Naam. Tapi syarat catatannya apa? Ridho. Orang yang menerima gadian ridho. Kalau dia yang menerima gadian mengatakan, wah nggak mau kalau rumah lagi, anak pengennya mobil misalkan. Kalau kamu siap menggadaikan mobil, tak kasih pinjaman. Berarti apa? Ya, yang gadaikan rumah nggak sah sudah. Karena apa? Karena yang menerima gadian nggak ridho. Tapi kalau menerima gadian ridho dengan rumah satu tadi digadaikan, kemudian dia minjam dua kali nggak masalah. Nah, dan lihat sini, wa alaihi amalun dan inilah yang dilakukan Nam kebanyakan manusia wadali kali li ada syuhul al-akhir la skip asy awal. Dikarenakan kesibukan yang terakhir ini tidak um, sampai menggugurkan kesibukan yang pertama. Pergadaian yang terakhir ini tidak sampai menggugurkan pergadaian yang pertama seperti itu. Wa kadzalika law ajjar rahin rahna. Naam sah dzalik. Seperti itu pula kalau seandainya nam barakallahu fikum orang yang e, menggadaikan tersebut menyewakan barang gadaiannya sahih diperbolehkan sah li'anna ta'jira la yusqit haqqal murtahin menaminar rahn dikarenakan menyewakan barang tadi itu tidak menggugurkan haknya orang yang menerima gadaian dari barang gadaian tersebut intinya kan dibayar orang hutang itu kan intinya bayar jaminannya mau dia sewakan ke orang lain atau yang semisalnya paham ya nah, dengan kesepakatan si pemilik apa dengan kesepakatan si penerima gadean tadi itu nggak masalah. Yang penting kan dibayar hutangnya. Biasanya kan orang kan menggadaikan barang itu kan untuk jaminan aja biasanya, ya enggak? Untuk jaminan kalau dia nanti nggak bisa bayar, inilah yang dijual. Inilah jaminannya. Faham maksudnya ya? Kalau pinjam meminjam kan ada sendiri. Kalau pinjam meminjam itu nggak harus pakai gadean. Tapi kalau pergadaian masuk dalam pinjam meminjam hanya saja ada jaminannya itu barang gadaian tadi itu. Faham belum? Faham ya perbedaannya ya? Kalau minjam-minjam kan enggak perlu menggade. Contohnya antum mau beli cilok enggak punya uang minjam 500. Enggak ada kan barang antum? Nah, itu namanya pinjam-minjam. Tapi kalau misalkan taruhlah wah enggak percaya kalau antum nanti khawatir enggak balikan. Ini tak gadekan ini. Ada cincin cincin apa cincin terbuat dari perak ini harganya 50 eh, ribu tak gadekan. Nanti kalau antum enggak percaya antum jual aja cincin ini. Berarti pergadaian. Paham ya? Nah, jadi pinjam-minjam sendiri, pergadaian masuk dalam pinjam-minjam hanya saja ada jaminannya hanya saja ada jaminannya. Kita lihat lagi. Wa takunul ujrah tabi'atun lirrahn. Maka hasil daripada nah, persewaan tersebut mengikuti barang gantian tadi itu. Nah, kembalinya ya nah barakallahu fikum tergantung kesepakatannya kalau yang menyewakan itu adalah orang yang menerima gadaian kemudian sepakat dengan pemilik barang tersebut dibagi hasilnya enggak masalah juga selama apa? sama sama-sama tahu jumlahnya dan juga clear di awal. Paham ya? Aslinya barang gadean itu nggak boleh diapa-apakan aslinya. Tapi kalau ternyata dia izin, bagaimana kalau barang gadean ini biar nggak mati, biar bisa berkembang? Bagaimana kalau kita untuk bisnis dan kita bagi hasil? Nggak masalah kalau gitu, kalau ridho dua-duanya. Paham maksudnya ya? Kalau ridho dua-duanya nggak masalah. Tapi kalau bertindak sewenang-wenang, eh, yang menerima gadean tiba-tiba menggunakan motor gadean tadi itu nggak boleh. Karena nanti kadar harganya berkurang atau tidak? berkurang, rusak berkurang. Nah, berikutnya insanun Naam azama ala an yu'ajjir baitahu li muddati sanatil syakhsin. Ada orang berkeinginan kuat untuk menyewakan rumahnya dengan batasan waktu selama setahun untuk si fulan atau orang lain. Jadi ada orang berkeinginan kuat bertekad bulat untuk menyewakan rumahnya kepada orang lain selama berapa setahun selama setahun sumanya bi'uhu kemudian dia ingin menjualnya jadi keinginan kuatnya dia menyewakan rumah tersebut kepada orang lain selama berapa setahun setelah setahun nah kalau fikus setelah setahun ya mungkin ganti orang lain atau ketika ada pembeli dia jual apa belum jadi orang ini bertekad bulat berkeinginan kuat untuk menyewakan rumahnya kepada orang lain selama setahun Ternyata apa? Belum ada setahun Ya, yabi'uhu dia menjualnya. Paham belum? Setahun kan berapa bulan setahun kurang lebihnya? 12 bulan ya. 6. 12 bulan tepat itu ya itu setahun. Nah, ternyata baru dapat 6 bulan, setengah tahun sama dia jual. Ainya bi'ul bait ba'da nisf sanah ya kan? Dia menjual rumahnya setelah setengah setengah tahun. Li syakhsin stajir mustajir, dijual rumahnya kepada orang lain selain yang menyewa tadi. Ini boleh atau tidak seperti ini? Fal bai' sahih, jual belinya sah. Li'an al-baita lan yash lan yansyaghil bil bai' karena rumahnya bukan rumah jualan. Paham ya? Bukan rumah yang disibukkan dengan jual, aslinya disewakan. Transaksi jual beli lain lagi. Paham belum? Cuman nanti disebutkan alangkah baiknya kalau konfirmasi dengan apa? Konfirmasi dengan si penyewa tadi itu, si pengontrak biar tidak ada salah faham. Paham maksudnya ya? Jadi dikontrakkan udah setahun, baru setengah tahun dijual, laku, jual belinya sah. Kita lihat. It inna haqqal mustajir sabik. Dikarenakan hak orang yang ngontrak sudah berlalu. Ya, haknya ngontrak bukan hak beli. Wa yabqal mustajir fil bait al-mabi hatta tatimma muddat al-ijarah. Masyaallah. Dan kemudian yang ngontrak yang nyewa rumah tersebut, nanti tinggal di rumah yang dijual tadi itu hingga sempurna Waktu persewaan berapa tadi? Setahun. Amlum baru dapat setengah tahun dijual laku. Amlum maka apa? Maka si pengontrak tadi penyewa bukan pergi. Ninggali tempat tersebut sampai habis masa kontrakannya. Paham maksudnya? Nambah setengah setengah tahun lagi biar pas setahun. Paham maksudnya ini ya? Paham Bang? Paham belum ini? Jadi penyewa yang nyewa ini kan sepakatnya nyewanya setahun sama pemilik rumahnya dijual rumahnya. Baru dapat setengah tahun dijual. Paham ya? Dijual. Berarti otomatis kurang berapa tahun? Kurang berapa tahun untuk sampai setahun? Kurang enam bulan. Kurang enam bulan ya? Kurang enam bulan. Nah, ketika rumah dijual laku sah, jual belinya sah. Karena apa? Karena transaksi yang pertama kan bukan jual beli, sewa menyewa gitu loh. Jadi nggak ada nggak ada apa nggak ada keterkaitan kontradiksi nggak ada. Nah, setelah laku otomatis pemilik rumah apa? Tetap pemilik rumah nggak boleh ngusir dia. Karena apa? Karena transaksi yang pertama kontrakannya berapa? Setahun. Biarkan dia menyempurnakan selama setahun. Paham ya? Tapi rumahnya statusnya sudah dijual itu loh. Apa maksudnya? Nah, harganya turun. Kenapa turun? Karena si pembeli kan awal mulanya mau manfaatkan segera. Tapi karena apa? Karena masih ada yang kontrak di situ, ditunda selama setengah setengah tahun. Paham belum? Harganya kurang. Negosiasi di situ. Kalian di sini. Kata beliau, Walakin fi hadil hal akan tapi dalam keadaan seperti ini wajib 'alal bai' an yukhbir al-mushtari ya kan? Wajib bagi penjual tersebut mengkabarkan sama pembeli bi anal baita mustajar bahwasanya rumahnya dikontrakkan limut kadza wa kada dikontrakkan dalam waktu sekian dan sekian harus terang-terangan gitu loh. Jangan rumahku itu tak jual atau mau beli enggak? Dan dikontrak orang atau enggak? Ya pokoknya tak jual, harus jujur. Sekarang lagi dikontrak orang, Nah, kalau antum mau beli tafadhol silakan, orangnya tinggal setengah tahun lagi setelah itu antum nepati misalkan. Terang-terangan biar apa diberkahi dalam transaksi jual jual beli. Fa in sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'ihima nah, itu. Kalau jujur saling menjelaskan diberkahi transaksi apa? Jual beli keduanya nah, itu enam. Kita lihat sini. Perhatikan baik-baik. Naam bi anal baita musta'jar limuddatin kada wa kada hatta yadkhula 'ala basirah agar si pembeli tersebut masuk dalam keadaan sudah tahu ilmunya maksudnya ilmu bagaimana rumah tersebut ternyata dikontrak orang gitu loh tahu gitu loh bukan malah enggak dikasih tahu akhirnya apa nam si A jual rumah kepada si B si B datang ke rumahnya ngetok-ngetok pintu eh, ternyata ada orang dalamnya kaget karena rumahnya dikontrak orang kan dikasih tahu rumah itu lagi dikontrak masa kontraknya kurang setengah tahun lagi jadi bapak nanti kalau mau masuk setengah setelah setelah setengah tahun, sekarang jangan masuk dulu karena ada yang kontra. Biar tujuannya apa? Si pembeli ini tahu keadaannya gitu loh. Kalau nggak dikasih tahu kan pembeli langsung masuk kita gitu ada. Ternyata dalamnya ada orangnya. Aneh itu. Kita lihat di sini. Fa'ilam yaf'al kalau nggak melakukan seperti itu, fa'il mustari al-fasakh ida alima, maka pembeli boleh membatalkan. Pembeli boleh membatalkan. Wah, kalau tahu tadi disewa nah nggak mau. Karena pembeli itu beli rumah untuk apa sih? Untuk apa? Orang pembeli beli rumah itu untuk apa? Untuk ditinggalin, ditempatin itu loh. Jadi dia buru-buru mau menggunakannya. Kalau nggak tahu kan kurangin manfaatnya kita lihat. Li'annahu sawfa yufawwid 'alaihi al-intifa' bil mabi' muddah baqa'il ijarah masyaallah. Dikarenakan apa? Si pembeli itu akan terluputkan mengambil manfaat dengan barang yang sudah dibeli tadi itu selama apa? Selama nama masa kontrakan belum selesai. Tertunda kan? Seharusnya sekali beli mau nempati langsung tertunda selama 6 bulan. Kan gitu. Wal mushtari na'am barakallahu fim qistuhu minal ujrah min hin syira' illa bisyartin. Penting. Kalau rumah udah laku, sudah clear, dibeli oleh pembeli tadi itu, maka pembeli punya bagian dari apa? hasil kontrakan rumah tersebut mulai sejak awal dia beli. Karena rumah sudah milik siapa rumahnya? Milik pembeli bukan milik penjual lagi. Paham belum? Nah, illa bisyartin kecuali syarat. Syaratnya apa? biar selesai dulu yang 6 bulan itu. Jadi 6 bulan itu nanti kan uangnya kembali ke penjual kalau disyaratkan gitu. Tapi kalau nggak disyaratkan, mau nggak mau rumah itu sudah milik pembeli. Hasil kontrakannya kembali kepada pembeli. Pak maksudnya? Eh, maksudnya itu. Idan jika demikian al-mashghul la yushghal Idakan al Idza kana yuskit as-tsani awal, masya Allah. Jika demikian kesimpulannya, sesuatu yang tersibukkan dengan suatu pekerjaan atau suatu perkara tidak boleh disibukkan dengan perkara atau pekerjaan yang lain. Nah, apabila apa? Apabila kesibukan yang kedua tersebut menggugurkan kesibukan yang pertama, wa in kana la yuskituhu fa innahu la yadur li imkanil jama'. Apabila tidak sampai menggugurkan kesibukan yang pertama, tidak membahayakan karena memungkinkan untuk digabung. Contohnya kerja bangunan tadi itu, paham ya? Kerja bangunan sama kalau kerja bangunan kan harian, bayarnya per pekan. Kalau borongan begitu selesai dibayar atau dibayar di awal. Nah, orang ini kerja bangunan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore taruhlah. Selama jam 8 pagi sampai 4 sore nggak boleh diganggu gugat. Dia tersibukkan dengan bangunan dari itu, kerja bangunan, paham? Ternyata dari jam 4 sore dia apa? Borong jembatan. Bangun jembatan diborong sama dia. Boleh nggak mulai jam 4 sore dia kerja? Kerja kerja yang lain boleh nggak? Boleh karena kesibukan yang pertama sudah selesai. Tapi kalau dia borong jembatan ngerjakannya di jam 8 sampai jam 4, dia kerjakan, berarti dia menggugurkan kesibukan yang pertama nggak boleh. Paham belum? Nah, kalau nggak sampai menggugurkan boleh digabung nggak masalah, gajinya double itu loh. Paham maksud insyaallah ini handalah? Paham insyaallah? Paham insyaallah? Ayo nah barakallahu fikum. Contoh yang lain. Apa tentang yang lain? Dia nyewakan mobil. Nah, barakallahu fikum dalam waktu 24 jam. Nyewakannya 24 jam, ini sehari semalam ya. Nah, sudah sewa mobilnya ini. Nah, datanglah penyewa yang lainnya. Pak, ana mau nyewa mobil, Pak. Boleh, Pak. Boleh, boleh. Ambil aja mobilnya di rumahnya sebulan. Padahal penyewa pertama belum selesai masa nyewanya. Boleh enggak disewakan orang lain? Enggak boleh karena menggugurkan barakallahu fikum transaksi yang pertama, enggak boleh. Harus selesai dulu baru disewakan ke orang lain walaupun harganya lebih tinggi. Walaupun harganya lebih tinggi. Banyak sekali contohnya itu di antaranya. Ikhwan fi din wa yu'azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Nah, kata beliau halaman yang ke-322 itu pantun yang nomor 85. Kamubdalin fi hukmihil mihil kamuddalin fi hukmi ij'al badala wa rubba mafdulin yakunu afdala ini berkaitan masalah apa masalah kaidah yang baru ya sebutin oleh para ulama kita lihat qauluhu kamuddalin fi hukmi ij'al badalah wa hadhi qaidatun masyhurah 'inda ulama ini kaidah yang masyhur di sisi para ulama apa itu bahwasanya pengganti itu memiliki hukum yang digantikan ingat-ingat pengganti memiliki hukum yang digantikan. Kalau yang digantikan itu sunnah berarti penggantinya sunnah. Kalau yang digantikan wajib berarti penggantinya juga wajib. Contohnya antum puasa Ramadan, nah batal 5 hari. Puasa Ramadan wajib enggak? Wajib. Menggantinya berarti sunnah atau wajib? Wajib. Oh, belum, itu contohnya. Sudah masuk contohnya? Masuk? Masuk belum, Mas? Sudah masuk contohnya? Ayo. Masuk ya? Nah, jadi pengganti memiliki hukum yang digantikan. Kalau yang digantikan adalah sunnah, berarti penggantinya sunnah. Kalau yang digantikan adalah wajib, penggantinya juga wajib. Contohnya, antum sholat malam qiyamul lail, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kalau antum menggantikan di siang hari, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah juga gitu loh. Paham ya? Enggak wajib. Karena apa? Pengganti memiliki hukum apa yang digantikan. Kita lihat. Annal badala hukmul mubdal, ya kan? Ini kaidahnya. Anal badala lahu hukmun mubdal bahwasanya pengganti itu dia memiliki hukum yang digantikan yahillu mahallahu wa ya'khudh hukmah dia menempati tempatnya dan mengambil hukumnya paham belum na'am barakallahu fikum kalau puasa Ramadan wajib maka ketika dia nam terluputkan puasa Ramadan wajib menggantikan juga mahfuz ini Hamzah na'am fa inna Fa'in kana fa'in kana al-mubdala wajiban kana al-badal wajiban. Kalau seandainya yang diganti itu adalah wajib, maka penggantinya juga wajib. Wa idza kana sunnatan kana al-badal sunnatan wa hakadha. Kalau seandainya nam yang diganti itu tersebut eh, kalau seandainya yang diganti tersebut adalah sunnah, eh, kalau seandainya pengganti tersebut adalah sunnah, eh, kalau seandainya diganti adalah sunnah, maka pengganti juga sunnah. Paham ya? Jadi tergantung yang diganti itu hukumnya bagaimana karena penggantinya ngikuti hukumnya. Paham ya? Jadi al-mu'anam al-badal lahu hukmu ya, al-mubdal minhu. Paham ya? Jadi badal itu pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Ya enggak? Dalam nahwu sama enggak? Mirip kan? Badal mesti ngikuti sebelumnya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa kalau badal? Ha? Ja'a Abu Hafsin Umaru. Ya enggak? Umaru kok marfu ya karena ngikutin mubdal itu loh. Ngikutin Abu Hafsin. Ya enggak? Nah, jaa Zaidun akhuka. Kok akhu marfu ya? Karena ngikutin Zaidun. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi badal itu mengikuti apa? Mubdal minhu. Naam, seperti itu. Ikhwani fi din azdani wa azdakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ayo na'am. Ayo, kita lanjutkan lagi. Walahu amsilatun dan memiliki contoh yang banyak. Kita lihat contohnya. At-taharah biturab. Bersuci dengan tanah. Wa huwa tayammum yaitu tayammum sekarang kaitannya tayamum dengan wudu. Nah, kita lihat. Ja'alahullahu ta'ala badalan an taharatil ma. Allah Ta'ala menjadikan tayamum itu sebagai pengganti dari bersuci dengan air inda ta'aduri istimalihi li'adamihi aw litadarrur bistimalihi. Masyaallah. Yaitu tatkala ada udur untuk menggunakannya, paham ya? Ketika ada udur untuk apa? untuk menggunakannya dikarenakan apa dikarenakan li'adami karena enggak adanya air au li tadarrur bistimali atau dikarenakan apa adanya bahaya kalau menggunakan air fa yaj'al li hadzal badal nam hukmal mubdal maka Allah telah menjadikan pengganti ini memiliki hukum yang digantikan fi kulli syai'in 'alal qawl rajih pada segala sesuatu berdasarkan pendapat yang rajih contohnya antum kan diwajibkan ketika na barakallahu fikum janabah diwajibkan apa? Diwajibkan untuk apa? Mandi junub. Nah, ketika dia tidak mampu, maka diganti dengan tayamum. Menggantikan sudah, enggak perlu tayamum itu gulung-gulung ke tanah itu enggak perlu. Tayamum kaifiahnya itu aja sudah. Paham ya? Enggak ada tata cara yang lain enggak ada, cuman antum mukulkan telapak tangannya, kalau debunya tebal digini-gini kan atau tiup kemudian wajah gini sama telapak tangan sudah enggak perlu gini-gini enggak perlu juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mau dibolak-balik boleh kemarin ya, ingat-ingat ya kaidahnya ya. Nah, jadi perlu diperhatikan. Pendapat yang rajih, nah tayamum itu menggantikan apa? Menggantikan taharah dengan air. Nah, ketika apa? Tidak adanya air atau ketika tidak mampu menggunakan apa? Air. Mau salahnya ya? Nah, berikutnya. Fa istabahu bi taharati tayammum, ma istabah bi taharatil ma. Maka diperbolehkan bersuci. Nah, Diperbolehkan dengan sebab bersuci dengan tayamum tadi itu sebagaimana diperbolehkannya apa? Enam bersuci dengan air wa yartafi'ul hadas dan akan terangkat hadas bi taharatu tayammum dengan bersuci eh, dengan sebab apa bersuci dengan cara apa tayammum kama yartafi' bi taharatil ma sebagaimana terangkatnya hadas dengan apa dengan perbuatan bersuci menggunakan air tadi fa idza tayammama insanu li qira'atil qur'an falahu an yusalliya bi hadza tayammum al-fariidhah wan nafilah Apabila seseorang bertanya umum untuk baca Al-Quran, maka boleh bagi dia untuk sholat juga dengan tayamum tersebut, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ma'annahu lam tanya lis sholat bersamaan dia padahal apa? Padahal dia tidak bertanya untuk sholat. Dia tanya tayamum untuk baca Al-Quran, tapi karena nggak ada air, atau karena nggak mampu menggunakan air, boleh dia langsung sholat itu loh. Karena sama keadaannya. Amiya, ditanya Di itu kan dua keadaan, imma nggak ada air, inda adami wujudil ma' Yang kedua apa? Inda adamil qudrah listi'malil ma. Ketika enggak mampu menggunakan air. Kan dua ini alasannya. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Kata beliau, lakinnahu tayammama yaqsud dalika nah, bidzalika raf'al hadas. Akan tapi eh, walaupun dia tadi niatnya bukan untuk sholat, hanya untuk baca Al-Qur'an, tapi kan dia meniatkan tayamum tadi untuk apa? Menghilangkan dan mengangkat hadas. Walaupun baca Al-Qur'an enggak disyaratkan untuk wudu. Pendapat yang mengatakan baca Al-Qur'an harus wudhu dulu, pendapatnya lemah. Paham ya? Nah, enggak sahih ya. Jadi walaupun dia dalam keadaan belum wudu pun, tidak dalam dalam keadaan tidak taharah pun boleh baca Al-Qur'an. Wa kadzalika kalau tayammama man salat adh-dhuhr. Seperti itu pula kalau seandainya dia tayammum untuk salat zuhur, wa baqiya 'ala taharatih dan dia masih suci, perhatikan ya. Dia tayammum untuk salat duhur, tapi dia masih suci hatta dakhala waqtul asar sampai masuk waktu asar. Fa innahu yusalli bi tayammum awal. Maka dia boleh salat dengan tayammum pertama, enggak perlu tayammum lagi. Paham belum? Karena apa tadi kaidahnya? Apa kaidahnya tadi? Apa kaidahnya tadi? Annal badala lahu hukmul mubdal. Itu kaidahnya. Karena peng, yang diganti itu atau dikarenakan pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Yang digantikan apa? Bersuci dengan air. Penggantinya apa? Tayamum. Hukumnya sama. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Kata beliau wala yubtil tayammum nah, wala yaktul tayamumuhu bi khurujil waqt dan tidak batal tayamumnya dengan keluarnya waktu enggak masalah intinya dia itu BAB kencing atau nah barakallahu fikum keluar angin atau tidak intinya dia itu batal atau tidak itu loh kalau cuman keluar waktu enggak batalkan wa kadzalika law tayammama law mama lil janabah seperti itu pula kalau dia tayamum untuk janabah mandi junub seharusnya mandi pakai apa seharusnya pakai air tapi karena enggak mampu menggunakan air atau karena apa barakallahu fikum tidak adanya air enam maka apa diperbolehkan tayamum mengganti janabah tadi itu kita lihat lagi barakallahu fikum enam jadi ketika dia enggak mampu mandi junub dengan air atau enggak ada air boleh tayamum cara tayamumnya bagaimana sama atau enggak sama persis enggak ada perubahan wal Kan udah kita lewati hadisnya Amr bin Yasir itu ya. Awal mulanya apa? Gulung-gulung ke tanah, ternyata itu ditegur oleh Rasulullah keliru, enggak seperti itu caranya. Nah, barakallahu fikum. Niatnya yang dimainkan. Fa'innahu innahu la datu i'adatu anha, maka enggak perlu mengulangi tayammum lagi hatta junub, maratan ukhra sampai dia junub untuk yang berikutnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat lagi barakallahu fikum. Misal dari contoh yang lain, rajulun istayqadha min naumihi lailan. Ada orang bangun tidur malam. Paham ya? Bangun tidur di malam hari maksudnya. wajada alaihi janabah. Ternyata dia menjumpai junub dia. Paham ya? Kok tahu kalau junub? Tahu dari mana? Nah, ada tandanya, imma tandanya air yang masih basah atau kering, air mani maksudnya ya. Nah, fatayamma malaha li salatul fajr. Kemudian dia tayamum untuk salat untuk salat subuh, tayamum untuk salat subuh. Summa dakhala waktu duhur kemudian masuk waktu duhur fala yalzam atayammum al janabah maka enggak harus dia tayamum lagi untuk janabahnya enggak perlu lakin yalzamahu atayammum anil hadats asghar tapi dia wajib tayamum untuk hadats asgharnya in kana qad qada wudhu kalau sudah sudah habis masa wudhunya fi hadil muddah di waktu ini ma bainal fajri wad duhur selama duhur dan e, antara waktu subuh dan duhur selama waktu duhur dan fajar tersebut kalau sudah batal wudhunya, maka apa? Maka dia wajib untuk tayamum, untuk menghilangkan hadas asghar. Wa illa kalau sudah tayamum hadas akbar tadi itu ya sama, hukumnya selesai. Paham ya? Karena tayamum itu penggantinya. Kalau seandainya hadas akbar dan sudah selesai, hilang apalagi hadas asgharan itu. Nah, walaupun bukan dengan wudhu tadi itu. Nah. Berikutnya contohnya, misalnya contoh yang kedua, rajulun tayammama li salat duha. Ada orang dia bertayamum ke salat duha wa kemudian dia salat wa baqiya lam yahdus hatta dakhala waqtu salat dhuhur dia salat kemudian tidak batal sampai masuk waktu duhur ingat-ingat duha ya fa innahu yusalli dhuhra bi tayammumihi li salat duha maka dia boleh salat duhur dengan tayammum yang digunakan untuk salat duha tadi itu enggak perlu tayammum ulang karena belum batal Mau salat ini karena belum batal perlu tayammum lagi enggak tadi enggak perlu karena belum batal kalau sudah batal baru tayammum Mahfum salah? Ayo na'am. Kita lihat sini. Kata beliau, al badala lahu hukmul mukdal Ketemu lagi. Ini perlu dihafal ini ya. al badala lahu hukmul mukdal Dikarenakan badal memiliki hukum mukdal Paham ya? Jadi pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Wa huwa law tawadda'a li salatud duha, yaitu kalau seandainya dia berwudu untuk salat duha, wa baqiya ala taharatih dan dia masih suci hatta dakhala waktu salatul dhuhr sampai apa? Sampai dia masuk pada atau sampai masuk waktu salat duhur, salat duhra bila iadatin wa wudu. Bila iyadati wudu'in, maka dia salat duhur tanpa mengulangi wudunya. Paham salani? Hamzah? Mafhum Abdul Aziz? Tanpa mengulangi wudunya. Maka tayamum juga sama hukumnya. Apa kaidahnya tadi? Naam, al-badal lahu hukmu al-mubdal. Naam. Kita lihat lagi di sini barakallahu fikum yadul li hadza fi mas'alat tayammum qaulullahi ta'ala dan yang menunjukkan hal ini berkaitan masalah tayammum adalah firman Allah taala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Ini famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum jika kalian sakit atau berada di perjalanan safar nam atau salah seorang di antara kalian nam barakallahu buang air besar atau berhubungan badan dengan wanita kemudian kalian tidak menjumpai air maka bertayamumlah dengan debu yang suci eh? basuhlah Nah, usapkanlah, bukan basuhlah, usapkanlah wajah-wajah kalian dengan debu tadi dan tangan-tangan kalian. Paham ya? Ini dalil menunjukkan apa? Nam wajah baru tangan. Ternyata dalam hadis yang lain, di atas sebutan dalam hadis, nam tangan, wajah, dua-duanya boleh. Cuman kalau kita mau ngikutin dalam dalam ayat ini diurutkan wajah kemudian baru tangan. Ini baru tangan. Tangannya pun enggak apa, lengan enggak perlu, cuman dua telapak tangan ini ya. Naam. Ha, maka Allah Taala menyatakan tadi di sini Allah Taala apa? Tidak menginginkan untuk kalian perkara yang berat karena tapi Allah Taala menginginkan mensucikan kalian. Fa Allah azza wa jalla fi hadzal ayah anna tayammuma mutahhirun. Maka di sini Allah Taala menjelaskan bahwa tayammum itu mensucikan, fa yaf'al ma Naam fayaf'alu man tayammama li hadatsin ma yaf'aluhu al-mutawaddi wal muhtasil wala farqun. Artinya apa? Maka Nah barakallahu fikum orang yang bertayamum tersebut melakukan melakukan perkara eh, dikarenakan suatu hadas sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang wudhu dan mandi. Maksudnya apa? Maksudnya sana persis itu loh. Ketika dia wudhu dan mandi itu sebabnya apa? Maka tayamum tersebut menggantikannya kalau tidak ada air dan tidak mampu menggunakan air. Paham ya? Nah, Allah film. Jadi diperlakukan sama. Maksudnya orang yang mim dengan orang yang mutawaddi sama orang yang mustasil tadi itu sama hukumnya ketika tidak ada air. Mahfum soal ini hantalah? Ayo na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.